Nah, maksudnya sama, al-maf'ul min ajlih atau al-maf'ul lah. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala wa huwa al-ismul mansubu الذي يجيء بيانا لسبب وقوع الفعل Nah, kemudian beliau menyebutkan definisi dari al-maf'ul min ajlih. Nah, beliau mengatakan al-maf'ul min ajlih adalah isim yang dinasob yang datang sebagai penjelasan sebab terjadinya fi'il. Nah, isim yang dinasob yang datang sebagai penjelasan terhadap sebab terjadinya fi'il, terjadinya perbuatan. Qala syarih berkata pensyarah wa yushtaratu fihi dipersyaratkan dalam maf'ul min ajlih beberapa persyaratan. Nah, ini dari definisi yang disebutkan oleh Ibnu Ajrum ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dipersyaratkan beberapa persyaratan pada al-maf'ul min ajlih. Al-awwal syarat yang pertama ayyakuna masdaran. Maf'ul min ajlih harus berbentuk masdar Asani syarat yang kedua wa ayyakuna illatan liwuqu'il fi'li. Syarat yang kedua maf'ul min ajlih itu menjadi illah, menjadi sebab terjadinya fi'il, sebab terjadinya perbuatan. Asalis syarat yang ketiga wa ayyakuna fa'iluhu wa fa'ilul fi'lil mu'allal ay wahidan. Fa'il dan Naam. Fa'ilnya ha, Naam. Fa'il dari pelaku dari maf'ul min ajlih dan pelaku dari fi'il yang menjadi yang menjadi yang menjadi Naam, sebab terjadinya ya, yang dijelaskan sebab terjadinya tersebut itu satu. Nah, ini syarat yang ketiga. Wa ayyakuna fa'iluhu wa fa'ilul fi'lil mu'allal wahidan. Fa'il dari maf'ul min ajlih, pelaku dari maf'ul min ajlih dan pelaku fi'il pelaku fi'il perbuatan yang dijelaskan sebab terjadinya itu itu satu. Ar-rabi' syarat yang ke keempat wa ayyakuna zamanuhu wa zamanul fi'lil mu'allal muttahida. Waktu terjadinya maf'ul min ajlih dan waktu terjadinya fi'il perbuatan yang dijelaskan sebab terjadinya itu satu waktunya. Waktunya itu sama. Nah, ini empat syarat yang disebutkan oleh pensyarah Alim Syekh Abu Zaid Al-Makudi Qala qala الشارح وهذه الشروط لم يصرح منها إلا بالثاني Syarat-syarat ini tidaklah disebutkan secara tegas secara terang-terangan oleh Ibnu Ajurum kecuali syarat yang kedua. Sehingga Ibnu Ajurum hanya menyebutkan syarat maf'ul min ajlih yang kedua. yakni maf'ul min ajlih menjadi illah menjadi sebab terjadinya perbuatan wa huwa yakuna illat illatal fi'li yakni maf'ul min ajlih menjadi illah menjadi sebab terjadinya perbuatan wa al muradu qawlihi bayanan li sababi wuqu'il fi'li dan inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Ajurrum sebagai penjelas sebab terjadinya perbuatan wa ammal baqi asy syuruti hiya mustafadatun al misalain alladzaini dzakarahuma Adapun sisanya dari syarat-syarat yang ada itu diambil dari dua contoh yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Nah, sehingga Ibnu Ajurum hanya menyebutkan syarat yang kedua secara terang-terangan, secara tegas dalam definisi yang disebutkan oleh beliau tadi. Adapun syarat-syarat sisanya itu diambil dari dua contoh yang disebutkan oleh beliau fi qawlihi dalam ucapan beliau nahwu qawlik contohnya adalah ucapanmu qama zaidun ijlalan li amrin Zaid berdiri dalam rangka memuliakan Zaid memuliakan Amr qama zaidun ijlalan li amrin Zaid berdiri dalam keadaan dalam rangka untuk memuliakan Amr kita lihat di sini Naam ijlalan dinasab. Ijlalan dinasab. Sebagai maf'ul min ajlih dan terpenuhi empat syarat padanya. Yang pertama dia berbentuk masdar, ijlalan itu masdar dari fi'il ajalla yujillu ijlalan. Nah, yang kedua dia menjadi sebab terjadinya perbuatan. Zaid berdiri dalam rangka memuliakan Amr. Nah, dia sebab terjadinya perbuatan berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Ya dalam rangka untuk menjadi, memuliakan Amr. Ya sebabnya untuk memuliakan Amr. Dan syarat yang ketiga juga terpenuhi. Pelaku dari ijlalan itu sama dengan pelaku dari qama. Pelaku dari maf'ul min ajlih yakni memuliakan itu sama dengan pelaku fi'il berdiri. Ini sama-sama Zaid pelakunya. Demikian pula waktu terjadinya memuliakan sama dengan waktu terjadinya berdiri. Nah, wa qasadtuka ibtigha'a Contoh yang kedua, aku menuju kepadamu dalam rangka untuk mengharap kebaikanmu. Qala fa ijlalan masdar, maka ijlalan masdar wa fa'iluhu wa fa'ilul fi'lil mu'allal wahid dan pelaku dari maf'ul min ajlih dan pelaku fiil yang dijelaskan sebab terjadinya itu satu sama-sama Zaid pelakunya pelakunya satu yaitu Zaid li'anna alladhi qama huwa alladhi ajalla dikarenakan yang berdiri dialah yang memuliakan yaitu Zaid wa zamanuhuma muttahidun dan waktu keduanya waktu dari maf'ul min ajlih, terjadinya maf'ul min ajlih dan waktu terjadinya fi'il qama yang dijelaskan sebab terjadinya itu itu itu waktunya satu. Waktunya sama. Lianna zaman al-qiyami wa zaman al-ijlali wahid. Dikarenakan waktu terjadinya berdiri dan waktu terjadinya memuliakan itu satu. Wa kadzal qawlu fi ibtigha'a ma'rufik. Demikian pula hal ini bisa Nah, diterapkan pada contoh ibtiqo ma'rufik. Aku menuju kepadamu dalam rangka mengharapkan kebaikanmu. a ini maf'ul min ajlih. Dinasab sebagai maf'ul min ajlih. Nah, tanda nasabnya fathah. Terpenuhi empat syarat. Syarat yang pertama dia masdar a. Masdar dari fi'il ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Yang kedua dia menjadi sebab terjadinya perbuatan, perbuatan menuju yang aku lakukan yang ketiga, pelaku dari maf'ul min ajlih dan pelaku fi'il yang dijelaskan sebab terjadinya itu satu. Ya, aku menujumu dalam rangka mengharapkan kebaikanmu. Yang mengharapkan dan yang menuju itu satu. Ya ini fa'ilnya saya. Naam, al-dhamir mutakallim, dhamir tu. Demikian pula waktu terjadinya maf'ul min ajlih dan waktu terjadinya fi'il qasada itu juga itu juga sama. Naam. Tayyib, Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.